Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana والرتبة العالية من إن درجة النبيون تحت لوائه أو من وإليه وصلي وسلم وبارك syai'in awalun bil ibtida'in wa akhirun bil intiha'in la yunsabu ilaihi al banun wa la yafni tadallul awqat wa la tuhinu sinun kullul makhluqati tahta qahri azamatihi wa amruhu bainal kafi wan nun bi dzikrihi anisal mukhlisun wa bi ru'yatihi taqirul uyun wa bi tawqihi ibtahajal muwahhidun hada biar Allah kasih kita sehat afiat begitupun kepada anak-anak dan istri-istri kita cucu kita semua itu lagi kita kita doakan semua biar sehat afiat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan kita minta rezeki-rezeki yang banyak yang halal yang berkah yang mudah yang tidak membuat diri kita susah kelak mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di sini dengan barokahnya hidup jausan dengan barokahnya asmaul husna dan dengan apa yang sudah disampaikan saat-saat tadi keramat-keramat beliau kita minta kita mati dalam keadaan husnul Fatimah dan kita doakan negara kita yang besok akan melangsungkan pilkada mudah-mudahan tentram aman dan menjadi negara-negara negara yang banyak orang-orang solehnya negara yang banyak wali-walinya negara yang banyak betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari daratan dunia dan semua daratannya kayak airnya semua lautannya gunung-gunungnya semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mari sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma inna abdi banu abidi banu imani inna abdatu nas inna biyadik ma'din fina hukum ahlun fina qabak nasluka bi kulli ismin wa laka sahmita bihi nafak aw anzaltahu fi kitabik aw alamtahu ahadan min khalqik aw istaksarta bihi fi ulmil ghaib mandak an taj'al al-qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nuru absarina wa jalan sanada man la adalah ya zukhra man la zukhralah ya qiyasa man la qiyasalah ya kariman am ya hasanat tajawuz ya kashifa ¡Pues yo